Nah, mengenai ucapan al-muallif rahimahullah taala qala al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala kata beliau, asani yang kedua, pembatal keislaman yang kedua setelah beliau menyebutkan yang pertama, yaitu termasuk terbesar pembatal keislaman al-isyraku billah, nah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala fi ibadatih, di dalam beribadah kepadanya Kemudian beliau nah menyebutkan pembatal keislaman yang kedua. Asani yang kedua kata beliau, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita yad'uhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Perhatikan ini. Barang siapa yang menjadikan antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala wasait, wasait itu perantara-perantara. Nah, yad'uhum yang dia berdoa atau meminta kepada perantara-perantara tersebut, wa yas'aluhum dan dia meminta kepada mereka, wa yatawakkal dan bahkan berserah diri, menyerahkan, menyandarkan diri kepada mereka, bertawakal kepada mereka, kafaro. Niscaya dia telah kafir ijma'an dengan kesepakatan para ulama. Nah, jadi seperti itu keadaannya. Barang siapa yang menjadikan antara Allah Subhanahu wa taala dan dirinya di dalam meminta sebuah perkara-perkara nah mungkin rezeki dan semisalnya kemudian menjadikan perantara perantara melalui orang-orang soleh atau para wali yang mereka sangka itu adalah wali nah tidak langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah kekufuran yang bisa menghantarkan pelakunya kepada kekafiran naudzubillah naudzubillah ya seperti itu keadaannya jadi orang tersebut ketika meminta tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Allah taala berfirman apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naam. Dan hanya kepada kepadamulah kami menyembah dan hanya kepada kepadamulah kami minta pertolongan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fas'alillah." Dan apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta itu jangan kepada para wali, Jangan kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal ataupun masih hidup, jangan. Nah, nah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal. Tawakal apalagi tawakal tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mana tawakul adalah apa? Mana tawakul? At-tawakkul huwa al-i'timadu 'ala Allah jalla wa 'ala fi jalbil manafi' wa daf'il madar Sikotan billah ma'a asbab syar'iyah itu. Jadi atawakul itu adalah al-i'timadu Allah. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jalbil manafi' di dalam meminta sebuah manfaat atau mendatangkan manfaat-manfaat audafil madhar atau untuk menolak bahaya malapetaka tapi apa? sikotan billah. Bersamaan diiringi dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kata beliau, nah disebutkan dalam definisi ma'akhdil asbab syar'iyah. Disebutkan para ulama, ma'akhdil asbab syar'iyah. Di samping pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mendapatkan manfaat atau ingin menolak sebuah bahaya malapetaka itu harus menjalankan sebab-sebab yang syar'i. Jadi orang tawakal itu tidak sekedar tawakal saja, tidak sekedar berserah diri kemudian tidak mau kerja, tidak mau usaha, tidak. Nah, karena apa? Karena yang namanya tawakul itu adalah apa? Harus melaksanakan dengan tadi itu. Karena al-i'timadu bil asbab syirkun. Watarkul asbab atau watarkun as, watarkul asbab qadhun syariah itu. Al-i'timadu bil asbab syirkun. Maksudnya kalau cuman menyandarkan diri, berserah diri dengan sebab-sebab saja, nah tanpa ada ikatan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan yang menghilangkan malapetaka, itu kesyirikan. Contohnya dia mau sembuh, orang sakit mau sembuh minum obat. Sebabnya minum obat itu kan, tapi jangan meyakini obat itulah yang menyembuhkan, jangan. Tapi kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah yang menyembuhkan kita, cuman di antaranya apa? Dijadikan sebab tadi itu. Nah, minum obat di antaranya. Seperti itu. Dan orang yang meninggalkan sebab juga apa? celaan dalam syariat. Meninggalkan sebab secara keseluruhan itu juga termasuk bentuk celaan terhadap syariat, tercela. Kenapa? Karena di dalam syariat disebutkan apa? Harus yang namanya menempuh sebab. Nah, di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, takhdu khimasan wa taruhu bitanan." Itu dalil yang terang-terangan menyebutkan tentang tawakal harus melakukan sebab. Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu rezeki. Sebagaimana Allah Taala memberikan rezeki siapa? Seekor burung pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang di sore hari dalam keadaan perutnya sudah penuh. Bayangkan tuh, seekor burung pergi dari sangkarnya, tidak berdiam diri sangkar. Kalau seandainya dia berdiri, nah berdiam diri di sangkar, nggak pergi nggak cari makan, ya nggak kenyang. Nah, seperti itu. Berarti menunjukkan bahwasannya orang bertawakal itu perlu menempuh sebab-sebab yang syar'i. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita beralih kepada syarahnya. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, "Hadza naw'un minan naqid al-awwal." Ini sejenis dengan pembatal Islam yang pertama. Sejenis dengan pembatal Islam yang pertama. Kenapa? Karena tetap tidak terlepas dari yang namanya kesyirikan. Nah, itu. Wa huwal ladzi yaj'alu bainahu wa bainallahi wasa'id, yaitu orang yang menjadikan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala wasa'id. Wasa'id itu adalah perantara-perantara. Jadi dia meminta itu nggak langsung pada Allah gitu loh. Kan keliru itu. Jadi kalau kita minta langsung pada Allah taala, minta diberi rezeki, minta langsung. Minta dihilangkan kegentingan atau kesusahan, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, diantaranya sudah sering kita sebutkan ya. Nah, seperti ke malam terakhir, kemudian akhir-akhir jam setelah habis sholat asar di hari Jumat hingga terbenam matahari seperti itu. Nah, semua itu termasuk waktu-waktu yang mustajab yang dikabulkan doanya. Barakallahu fiikum seperti itu. Kemudian kata beliau, walakin Syekh afradahu. Sebenarnya pembatal yang kedua ini masih jenis pembatal yang pertama. Tapi kata Syekh Saleh Fauzan, hafizallahu taala, walakin akan tapi Syekh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab afradahu menyendirikan pembatal Islam yang kedua ini wa ja'alahu nau'an mustaqillan dan beliau menjadikan jenis yang tersendiri. Paham ya? Jadi aslinya yang kedua ini masih jenis yang pertama, cuman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjadikan yang kedua ini jenis yang terpisah dan tersendiri teratil wuqu'ih eh, karena banyaknya orang yang terjatuh di dalamnya. Banyak sekali, nggak bisa dihitung ya. Orang-orang sufi dan semisalnya mereka ketika minta kekayaan, ingin kaya, eh, ingin dihilangkan malapetaka yang ada pada dirinya, kesusahan, kegentingan yang ada pada dirinya, meminta kepada para wali. Wali menurut mereka ya, wali menurut mereka bahkan terkadang wali yang mereka anggap itu nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak hati, wali. Nah, alhamdulillah ya. Padahal wali itu syaratnya apa? Dua perkara yang sering kita sebutkan berkali-kali. Syaratnya adalah al-iman wa taqwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang mereka beriman dan bertakwa. Yang beriman bagaimana dikatakan beriman dia tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji dan semisalnya padahal mampu. Naam, kan nggak mungkin. Seperti itu. Kemudian kata beliau di sini, li'anna hadza yaqa'u. Karena perkara seperti ini terjadi mimman yad'ul Islam dari orang-orang yang mereka mengaku-ngaku Islam, mengaku muslim pakai jubah panjang, jenggotnya panjang, kemudian apa? Saking panjangnya isbal. Jadi dia pakai jubah pun panjang sampai di bawah mata kaki, nggak terasa gitu loh. Nah, kemudian pakai imamah yang tinggi sekali seperti orang sufi. Syekhnya orang sufi seperti itu. Kemudian kalau ngeludah, meludah itu ludahnya diambil, katanya barokah. Nah, katanya untuk tabaruk, mencari berkah. Kemudian syekhnya atau sayyidnya mereka itu tuannya mereka, ya, pembesarnya mereka. Ya, kalau keringatan keringatnya diusap, katanya berbarokah. Semisal itu. Itu semuanya adalah kesyirikannya. Nauzubillah. Kata beliau, "Wa hadza katsirun 'indal kuburiyyin." Seperti ini banyak terjadi pada kuburin. Kuburin orang-orang penyembah kuburan, pengagung kuburan. Orang sudah mati dari kubur, diagungkan kuburannya, dibangun di atasnya. Kemudian setiap tahunnya dikirim bunga-bunga, dikirim air yang dingin katanya. Padahal mereka itu tidak merasa ya. Dalam artian penduduk kuburan itu sudah tidak seperti penduduk dunia. Rasanya lain, alamnya lain, jangan disamakan. Menurut kita kalau kita disiram air yang dingin-dingin, tapi kalau penduduk kuburan lain. Walaupun disiram sampai air nah, banyak sekali, berliter-liter, yang namanya kalau dia diadab di diadab. Seperti itu. Nah, tapi yang bermanfaat itu adalah doa kita kepada kaum muslimin atau kepada keluarga kita yang mungkin sudah meninggal tapi dari dari kalangan kaum muslimin. ada pun orang-orang kafir, kalau Allah menakdirkan mungkin ada di antara keluarga kita yang kafir meninggal nggak boleh didoakan dengan kebaikan sama sekali. Jangan, tidak diperbolehkan ya. Maka dari Nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman, enam memintakan ampunan bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Walaupun apa? Walaupun kerabat dekat sendiri jangan. Nah, sehingga di dalam hadis yang sahih Rasulullah ketika minta izin kepada Allah taala untuk memintakan doa kepada siapa? Kepada ibunya, ibunya sendiri bayangkan. Rasulullah mengatakan istadzantu rabbi an aghfira ummi. Aku minta izin Rabbku untuk memintakan ampunan bagi ibuku. Falam ya'dzan Aku enggak diizinkan untuk memintakan ampunan pada ibuku. Kenapa? Karena ibunya Rasulullah kafirah. Kafir seperti itu. Nah, sehingga jangan sampai kita mendoakan kebaikan pada orang kafir yang sudah meninggal. Ada pun yang masih hidup, itu kita mendoakan mereka dengan hidayah. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka, itu enggak masalah. Nah, hidayah taufik itu penting sekali. Kemudian لِأَنَّ hadha kaum mimman yad'un Islam wa hadha katsirun indal quburiyyin yataqarrabuna ilal wali. Nah, ini, mereka mendekatan diri kepada wali liyashfa' عِنْدَ اللَّهِ agar wali tersebut memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, pernah kita lewati dulu pelajarannya di apa di kitab Qawaidul Arba bahwasannya orang-orang musyrikun di zaman kita sekarang ini lebih parah kesyirikannya dibanding musyrikun di zaman dahulu. Kenapa? Karena orang musyrikun di zaman kita sekarang ini mereka berbuat syirik fisarra wa dharra. Di waktu senang berbuat syirik, meminta kepada selain Allah taala, minta pada kuburan. Di iya, waktu lagi genting, susah, minta pada kuburan, minta pada selain Allah Ta'ala. Adapun orang-orang musyrikun zaman dahulu enggak. Disebutkan dalam ayat itu apa? Ketika genting saja. Nah, ketika mereka di lautan, eh, berlayar, mereka banyak berdoa. Karena di lautan bahaya. Banyak berzikir, berdoa minta pada Allah Ta'ala. Tapi ketika sampai di daratan apa? Idahum musyrikun. Tiba-tiba mereka berbuat syirik. Jadi orang musyrikun zaman dahulu itu berbuat syiriknya ketika ketika waktu senang lapang. Adapun ketika genting, susah, sedih, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyrikun zaman sekarang ini, belakangan ini, fisarra wa darra. Di waktu senang, di waktu susah, genting tetap minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dalik ya. Kata beliau, au yusilu hawaijahum ilallah atau tujuannya mereka mendekat diri kepada wali untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan mereka kepada Allah bizamim dengan sangkaan mereka. Hadat tikhadul wasail. Ini adalah menjadikan wasail. Itu perantara-perantara min dunillah. Dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yatbah lahum wa yangdur lahum. Eh? Membikin sembelian, menyembelih untuk mereka dan bernadar untuk mereka. Wa yastaghithu bihim dan mereka beristighosah, meminta agar diangkat nah kegentingan malapetaka pada mereka seperti itu. Nah, memintanya kepada para wali yang mereka anggap adalah wali naudzubillah ya, naudzubillah. Karena sebenarnya sudah dipermisalkan ya. Nam ya ayuhan nas duriba masalun fastami'ulah. Wahai manusia, telah diberikan permisalan maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang Naam yang kalian seru eh, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la yakhluqu dubaban. Mereka itu tidak mampu menciptakan seekor lalat. Bayangkan seekor lalat yang kecil mungil kayak gitu aja nggak mampu. Naam. Wa iyaslubhumudz lais yastanqidhuhu min. Kalau seandainya lalat itu merebut makanannya, merebut, merampas makanan yang pada manusia itu atau pada berhala itu, lais yastanqidhuhu min. Dia tidak mampu untuk mengambilnya kembali. Ya kan wong patung benda mati, batu dipahat atau kayu disembah, ketika ada lalat ngambil makanan di sampingnya, sampingnya nah nggak bisa merebut kita aja yang hidup aja nggak mampu, terkadang lalat hingga lari, kita nggak bisa menangkapnya. Seperti itu. Dha'afat talibul matlub. Maka yang meminta itu lemah dan yang dimintai juga lemah. Permisalannya seperti itu. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Hajj itu ya. Akhir-akhir surat Al-Hajj itu. <clears throat> Wala alam. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya kata beliau di sini wa yaqul hadza laysa bisyirkin. Dia mengatakan ini bukan kesyirikan. Ini bukan kesyirikan katanya. Hadza innama huwa tawassutun ini sekedar tawasud perantara talabu wasitatin wasyafa'atin tuwassilunam tuwassiluni ilallah katanya. Nah, ini sekedar perantara dan permintaan wasitah yaitu menjadikan perantara meminta syafaat agar bisa menyampaikan diriku kepada Allah taala. Ini ucapan mereka ya, hada rajulun saleh ini. Ini laki-laki saleh, lahu makanatun indallah. Dia memiliki kedudukan di sisi Allah taala, subhatnya mereka. Jadi orang-orang ini orang-orang saleh ini, orang soleh yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita minta langsung kepada Allah Taala kita malu, dosa kita terlalu banyak kata mereka. Dosa kita terlalu banyak, tiap hari kita berbuat salah, nah, dan semisalnya sehingga kita malu kalau minta langsung. Alangkah baiknya kalau seandainya kita meminta kepada Allah Taala melalui orang-orang soleh ini, kata mereka. Ini subhat semuanya. Nah, subhat semuanya. Fa'ana atakarrab ilaih. Maka aku mendekatkan diri kepadanya min ajli dalam rangka an yukarribuni an yukarribani ilallah dalam rangka agar orang soleh tersebut mendekatkan diriku kepada Allah hadhi hujjatuh ini hujahnya mereka hujahnya orang-orang yang menyeru yang menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara-perantara untuk mendapatkan kepentingan mereka atau kebutuhan mereka ini syubhat mereka wahya hujjatul musyrikin al awalin bahkan itu adalah hujahnya burhannya buktinya argumentasinya orang-orang musyrikin di zaman waktu itu, zaman dahulu. Kalau tanya semuanya mengakui seperti itu. Nah, walladzina takhadhu min dunihi nah min dunihi mana mana na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Bayangkan. Mirip ucapannya. Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah itu sebagai warawali, para wali, para perantara, kata mereka, mana abuduhum kami itu nggak menyembah mereka tidaklah kami itu menyembah mereka illa melainkan liqaribuna ilallahi zulfa melainkan agar mereka mendekatan diri kami kepada Allah taala dengan sebenar-benar pendekatan syubhat lagi. Bagaimana? Sudah sebutkan, jelaskan kemarin dalam ayat yang nas Allah taala menyatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kurang apa lagi? Terang-terangan Allah taala menjelaskan apabila hambaku bertanya kepadaku katakanlah aku itu dekat. Allah Taala dekat. Ngapain harus pakai perantara-perantara? Seperti itu ya. Nah, adapun kalau dikatakan masing-masing orang itu mesti berdosa ya jelas. Tiap hari mesti manusia berbuat dosa cuman nggak terasa. Sehingga apa perintah Allah Taala dalam hadis kudsi itu? Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili nahar wa ana dunu wa jami'an fastaghfiruni akhfir lakum. Nas dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu. Dalam hadis qudsi, wahai hambaku, sesungguhnya kalian tuh telah berbuat apa? kekeliruan. Berbuat keliru, berbuat dosa siang dan malam, bayangan siang dan malam. Kita terasa atau tidak? Kadang kita nggak terasa, nggak merasa itu perbuatan salah padahal salah, tidak merasa itu perbuatan dosa padahal dosa. Tapi solusinya ada. Apa solusinya? Wa ana jami'an fastaghfiruni aghfir Dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa, maka minta ampunlah kepadaku, aku ampuni kalian. Menunjukkan bahwasanya seseorang itu ketika beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih contohnya, itu tidak diharuskan dia berdosa. Dalam artian kalau dia merasa mungkin nggak ada dosa yang dia lakukan contohnya, nah dia tetap beristighfar nggak masalah karena bakalan dalam rangka untuk melindungi dosa-dosa yang dia lakukan mungkin tidak terasa ya. Dia merasa tidak berbuat dosa, padahal dia berbuat dosa. Sehingga istighfar matlub. Rasulullah aja ya, Ya, dalam sehari atau istighfar terkadang 70 kali, bahkan lebih dalam riwayat itu. Aksar min sabi'in marrah, lebih dari 70 kali. Bahkan dalam riwayat lain apa? mi atau marrah. Nah, 100 kali istighfar. Ya, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksar min sabi'in marrah. Dalam riwayat atau marrah. Nah, aku beristighfar dan tobat kepada Allah Ta'ala dalam setiap hari apa? 7 lebih daripada 70 kali atau 100 kali itu menunjukkan Rasulullah dijamin diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang beristighfar juga. Kita ini yang tidak dijamin seharusnya lebih istighfar, minta ampun, astagfirullah wa atubu ilaih harus kita lakukan baik dalam salat-salat, salat malam atau doa antara nah bainan adzan iqamah seperti itu. Naam. Kemudian dikit lagi kata beliau di sini yaqulun mereka mengatakan ma ja'alnahum syuraka'a lillah walakin ja'alnahum wasaita yuqarribunana ini. Mereka mengatakan kami itu tidak menjadikan mereka itu sekutu-sekutu untuk Allah enggak. Walakin akan tapi ja'alnahum kami sekedar menjadikan mereka wasait perantara-perantara saja yang bisa yuqarribunana yang bisa mendekatkan kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semuanya kesyirikan ya. Ingat-ingat kesyirikan karena sudah kita ambil kaidah apa? bahwasanya perbedaan ucapan, perbedaan nah bentuk, perbedaan perbuatan itu tidak menyelisih hakikatnya. Dalam artian hakikatnya dia menyembah siapa, meminta kepada siapa, Nah, mendekatan diri kepada siapa? Kalau dia mendekatan diri kepada para wali, orang-orang soleh, meminta kepada para wali atau orang-orang soleh ya syirik. Karena hakikatnya apa? Tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Berikutnya Insya Allah kita baca pada pertemuan yang selanjutnya.